yang kita upayakan itu diterima dan seluruh amalan ibadah kita diberi pahala yang berlipat ganda Allahumma amin. Masyar muslimin bulan Sya'ban itu artinya menurut sebagian ulama adalah bulan yang bercabang-cabang berbagai macam kebaikan. Arti Syaban dari kalimat Syab itu adalah satu jalan di atas gunung. Maksudnya jalan di situ diharapkan dengan sebutan Syaban ini orang bisa termotivasi agar senantiasa berupaya memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam jalan kebaikan. Karena itu dinamakan Syaban. Masa muslimin pada bulan ini konon Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam paling sering untuk berpuasa sunnah. Beliau tatkala ditanya, "Kenapa ya Rasulullah engkau kalau bulan Syaban lebih memperbanyak puasa sunnahmu?" Maka Nabi menjawab, Zaka syahrun ya nas anhu itu adalah bulan yang banyak dilupakan oleh orang tentangnya. Bainar rojab wa Ramadan yang tempatnya adalah antara bulan rojab dan bulan Ramadan. Maksudnya kalau bulan rojab itu banyak orang yang berlomba-lomba berpuasa atau juga mencari kebaikan-kebaikan yang lain, terlebih kalau bulan Ramadan. Tapi kalau bulan Syaban itu lebih banyak dilupakan oleh orang Wa huwa syahrun turfa'ul a'mal ila rabbil alamin. Kata Nabi, dan bulan Sya'ban itu adalah bulan di mana amal-amal umat manusia itu dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa uhibbu an yurfa amali wa ana shaim. Karena itu aku menginginkan tatkala amalku itu di laporkan kepada Allah Subhanahu wa taala wa ana shaim sedangkan aku dalam keadaan berpuasa. Rawahu Ahmad diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ini pertanda bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau sudah datang bulan Rajab, kalau sudah datang bulan Syaban, beliau memperbanyak berpuasa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin pada bulan Syaban itu banyak peristiwa-peristiwa yang sangat luar biasa khususnya dinisbatkan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama juga memberikan nama bulan Syakban adalah memberi nama bulan Syakban ini adalah bulan as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Syahrus ala nabi, bulan untuk memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena menurut para ulama ayat perintah salawat bismillahirrahmanirrahim innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima itu juga turunnya pada bulan Sya'ban ada suatu peristiwa lagi ma'asyiral muslimin dulu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala pertama-pertama kali beliau berhijrah ke kota Madinah setelah peristiwa kurang lebih 16 bulan. Ada satu peristiwa bahwa Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk sholat menghadap kiblat yaitu Ka'bah al Musharrafah. Kenapa demikian? Tatkala Nabi berada di kota Mekah selama 13 tahun, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap kali beribadah kepada Allah, maka Nabi memilih arah beribadahnya itu rangkap dua. Di samping beliau menghadap kepada Baitul Maqdis, sekaligus beliau mengambil tempat sekira beliau bisa menghadap Ka'bah. Maka itu dilakukan oleh Nabi selama 13 tahun. Kemudian diperintahkanlah beliau untuk hijrah ke kota Madinah. Setelah beliau hijrah ke kota Madinah, ternyata posisi kota Madinah itu tidak dapat merangkap di dalam masalah kiblat antara Ka'bah dan Baitul Maqdis yang mengharuskan satu-satunya menghadap kepada Allah SWT itu dengan berkiblat kepada Baitul Maqdis bagaimana syariat yang diturunkan pertama kali Nabi kita diangkat menjadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun peristiwa itu menyebabkan Nabi kita ini kurang merasa nyaman. Kemudian beliau hampir setiap hari melihat ke langit, menunggu barangkali malaikat Jibril datang membawa wahyu agar beliau diperkenankan untuk menghadap kiblat yang dimaksud adalah Ka'bah al-Musyarrafah. Karena itu ayat menerangkan Bismillahirrahmanirrahim Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falan walliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka al masjidil haram Fahaitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah al-ayah. Yang artinya sungguh kami di sini kami Allah sering melihat wajahmu wahai Nabi Muhammad menengadah ke langit maka sungguh kami akan memalingkan atau merubah kamu ke kiblat yang engkau senangi karena itu menghadaplah wajah karena itu hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, yaitu kiblat di sana ada Ka'bah yang sangat dicintai oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dimanapun engkau berada, maka hadapkanlah wajahmu ke arah itu, yaitu Masjidil Haram. Masal muslimin di sini ada peristiwa besar yaitu yang diistilahkan, yang diistilahkan oleh para ulama dengan tahwilul kiblah, perubahan kiblah. Yaitu tatkala Nabi kita berada di kota Madinah, asalnya beliau menghadap masjid kepada Masjidil Aqsa alias kepada Nabi kita menghadap ke Baitul Maqdis yaitu di masjidil aqsa sana. Kemudian tatkala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, maka diperintahkanlah beliau untuk menghadap kiblat. Itu peristiwanya terjadi pada bulan Syaban. Dan di Medina itu ada satu masjid tempat yang ada peristiwa sebagian para sahabat radhiyallahu taala anhum dalam melaksanakan sholat itu sekaligus menjadikan dua kiblat. Pertama, rokaat yang pertama adalah menghadap Baitul Maqdis. Kemudian di tengah sholat itu beliau-beliau mendengarkan bahwa Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah diperintahkan menghadap Ka'bah, maka di rokaat berikutnya para sahabat itu juga berputar haluan menghadap Ka'bah, maka dinamakan Masjid Kiblaten. Ini peristiwanya terjadi pada bulan Syaban. Karena itu masyarakat muslimin, karena banyaknya peristiwa yang sangat mulia di bulan Syaban itu, maka kita diperintahkan untuk memuliakannya. Bahkan sebagian ulama mengatakan orang yang berbuat baik pada bulan Syaban Memperbanyak ibadah pada bulan Syakban itu pertanda orang tersebut akan menghadapi bulan Ramadan dalam keadaan yang baik dan juga akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang berpuasa atau bersedekah atau membaca memba atau melaksanakan sholat-sholat malam sebagai latihan bila mana bulan Ramadan datang tepat waktunya adalah pada bulan Syaban. Mudah-mudahan kita pada bulan ini diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar dapat melaksanakan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dilestarikan oleh para ulama-ulama salaf. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari-hari berikutnya benar-benar sesuai dengan ajaran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh amalan ibadah kita di bulan yang sangat mulia ini dilipatkan gandakan pahalanya. Allahumma amin. جعلنا الله وإياكم من الفائزين وأدخلنا وإياكم في عباد الصالحين ورزقنا وإياكم محبة سيد المرسلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوة الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومن منكم تلاوته إنه هو السميع العليم